<coughs> yaitu tentang azan dan iqamah. <coughs> Kita masuk pada bab yang ketiga. Al-babu salis. Bab yang ketiga dari kitab Shalah. Pembahasan tentang solat <clears throat> Fimawakitis shalah Bab yang ketiga tentang Waktu-waktu sholat Kapan waktu sholat Zuhur Kapan waktu sholat asar ya. Maghrib, isya, subuh Nah mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. As-salawatul mafruḍat khamsun fil yaumi wal laylati Salat wajib ya, itu ada lima Lima kali sehari semalam Likulli salatin minha waktun muhaddadun Haddadahu syar'u Dan setiap salat Itu memiliki waktu yang telah ditetapkan Waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Berfirman Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban terhadap kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya yakni mafrudun fi awqatin muhaddadatin yakni salat-salat wajib tersebut ya, wajib dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan fala tujzi'us salatu qabla dukhuli waqtiha dan tidak sah salat bila dikerjakan sebelum masuk waktunya. Bagaimana waktu-waktu sholat? وهذه المواكيت الأصل فيها hadis عمر Umar radhiyallahu taala عنهما Dan waktu-waktu sholat ini yang menjadi dasar dalam pembahasan waktu-waktu sholat ya, adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma <clears throat> Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadis dalam Sahih Muslim Waktu zuhri idza zalatish syamsu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat zuhur adalah jika matahari telah tergelincir wa kana dhillur rajuli katulihi dan panjang bayangan seseorang ya, itu seperti tinggi orang tersebut bayangan benda seperti tinggi benda malam yahduril asru selama belum masuk waktu asar. waktu asri malam tasfarra syamsu. Dan waktu sholat asar itu selama matahari belum menguning. Waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning itu menguning karena mau tenggelam wa waktu salatil maghrib malam yagi syafaq dan waktu salat maghrib kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama mega merah belum hilang ketika matahari tenggelam maka muncul mega merah selama masih ada mega merah belum hilang maka itu adalah waktu sholat maghrib. Wa waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat dan waktu sholat isya eh, adalah sampai pertengahan malam. Itu dari tenggel eh, dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Ini dinamakan dengan waktu mukhtar, waktu yang dipilih. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'il ma lam tatlu'is syamsu. Adapun waktu salat subuh ya, adalah sejak terbitnya fajar, fajar sodik, ya, malam tatlu syamsu selama belum muncul matahari atau belum terbit matahari. Ya. dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari ini waktu solat al-fajr solat subuh hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala ini menjadi landasan pembahasan tentang waktu-waktu solat Kemudian di sini kembali diuraikan satu persatu tentang waktu-waktu sholat yang disebutkan dalam hadis di atas. Fasolatu zuhri ia beda waktuha bizawali syamsi. Dan sholat zuhur waktunya itu dimulai dengan tergelincirnya matahari. Ini awal waktu sholat duhur Dengan tergelincirnya matahari Itu matahari yang Naam Berada di tengah di atas kepala ya, Kemudian tergelincir ke arah barat Dengan tergelincirnya matahari Maka masuk waktu sholat duhur Ae maknanya mailuha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib. Mana tergelincir matahari adalah condongnya matahari ya, dari tengah langit menuju ke arah barat tergelincir ya. itu condongnya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat Wayam yamtaddu waqtaha ila an yasira zillu kulli syai'in mithlahu fitul sampai kapan waktu sholat duhur wayam taddu waktuha dan berlangsung waktunya waktu sholat duhur ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul sampai bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya ya. Sampai <coughs> panjang benda sama dengan tinggi bendanya ya. Ini waktu sholat az-zuhur ya. Itu kapan awal waktunya? dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Hmm. Berdasarkan hadis di atas. Kemudian bagaimana cara mengetahui matahari itu tergelincir ke arah barat? Disebutkan oleh para ulama tentang cara-cara mengetahui tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah, di antara caranya adalah dengan menancapkan uh, suatu benda, ya, tongkat atau yang semisalnya, ya, atau taruh lain ya. Nah. <clears throat> Tancapkan suatu benda. Ya. Sebelum zawal itu matahari masih di sini. Ini matahari di mana ini? Timur mana? Sana ya. Nah. Jadi matahari masih di sana. Nah. Sampai matahari terus mendekati sampai berada di atas benda ini. Nah. Perhatikan karena kita bukan pas di tengah bumi, ya, maka mesti walaupun matahari ada di atas kepala, mesti masih ada bayangan. Masih ada ada bayangan. Nah, beda kalau e, tempat tersebut pas di bawahnya matahari e, pas sekali gitu. Maka mesti tidak akan ada bayangan. Ya. Nah, paham ya? Misalkan sini ada cahaya pas di sini ya. Lurus dengan ini maka di sini nggak akan nggak akan ada bayangan. Tapi ketika tidak pas ya, tapi dia berada di atasnya. Mungkin agak miring ke sini ya, tapi pas di atasnya. Ya. Mesti akan ada bayangan. Ya. Perhatikan, kapan mulai tergelincir? Ya. Ketika matahari sudah berada di atas benda, ya, maka bayangan yang sedikit ini, yang sedikit, ya, ini yang tadinya semakin berkurang ya. Nah, dari sini kan kalau Eh, semakin jauh dia semakin eh, panjang bayangannya. Semakin mendekat, bayangan akan semakin eh, memendek, ya, mengecil. Nah, ketika sudah berada atas kepala, maka bayangan akan stagnan, apa? E, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, tidak berkurang dan tidak bertambah, tetap Ketika mulai bayang bayangan tersebut bertambah ya. Nah, tadinya dinetep, lama kok nggak bertambah nggak berkurang. Berarti matahari lagi ada di atas kepala pas. Ya. Nah. Dan inilah e, waktu sholat yang di dilarang. Nah, pas matahari berada di atas kepala. Kemudian Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka mesti bayangan akan menambah. Di saat menambah inilah dinamakan dengan zawal. Nah, kita bisa mengetahui <clears throat> matahari itu tergelincir ke barat ketika bayangan tersebut mulai menambah panjangnya. Ya. Semakin ke sini maka semakin menambah bayangan. Hanya saja tadi bayangannya ke sini eh, berubah arah jadi ke sana. Nah, ya. Bayangin jadi ke arah timur karena matahari ke arah barat. Terus semakin memanjang semakin memanjang. Nah, dengan menambahnya bayangan tadi, ya, maka artinya sudah zawal, matahari sudah tergelincir condong ke arah barat. Itulah waktu masuknya sholat az-zuhur. Ini cara pertama. <coughs> Dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala dengan kaifiah yang seperti ini. Ada cara yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asyarhul Mumti. <clears throat> Beliau menyebutkan Amma alamatu zawal bisa'ah faqsim ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha nisfain. Wahada huwa zawal. Kata beliau, adapun tanda zawal tergelincirnya matahari, ya, maka bagilah <coughs> dua waktu, ya, bagilah dua waktu, ambil tengahnya antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari. Ya. Matahari terbit matahari tenggelam, ambil tengahnya. Ya. Nah, faida qaddarna anna syamsa tatlu'u fi sa'ati sadisah. Jika kita perkirakan bahwasanya matahari itu terbit pada pukul 6 pagi. Ya. Matahari <coughs> terbit pada pukul 6 pagi wa taghibu fi sa'ati sadisah dan ternyata tenggelamnya juga pada pukul 6 sore. Sama-sama pukul 6. Ya, bedanya pagi dengan sore. Fazzawalu fi tsaniyati asyarah. Maka waktu zawal adalah pada jam 12. Nah, dibagi dua. Ya. Jika matahari terbit pada jam 6, kemudian tenggelam pada jam 6 juga sore, maka zawal itu adalah jam 12. Ya. Nah, ini cara yang kedua dengan membagi e, dua waktu. Ya. Membagi antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari. Bagi dua. Tengah-tengahnya itulah zawal. Mau ya. <coughs> <coughs> Baik. <clears throat> Kita lanjut. Kapan akhir waktunya? Wa yamtaddu waktuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Sampai matahari eh sampai eh, bayangan benda itu sama panjangnya dengan tinggi benda. Sama panjangnya dengan tinggi tinggi benda. Nah. <coughs> Baik. <coughs> Kemudian ada yang perlu diperhatikan. <coughs> Sama panjangnya bayangan benda dengan tinggi benda tentunya itu selain bayangan yang ada ketika matahari berada pas di atas kepala. Paham ya? pas matahari berada di atas kepala pas ya, ada bayangan di situ. Ada bayangan mungkin sekian e, senti, ya. Nah, satu atau dua senti, ya, tergantung. Nah, maka bayangan ini, ya, nah, jika dia dihitung dengan nah panjang benda, ya, Panjang bendanya misalkan Tiga puluh sentimeter misalkan ya. Tiga puluh sentimeter Kemudian eh, Panjang bayangan ketika matahari pas berada di atas kepala ya, Itu sekitar dua sentimeter misalkan 2 cm. Maka kapan waktu salat eh, akhir waktu salat asar? Eh waktu waktu akhir waktu salat duhur? Ya. Kapan? Nah, tinggi benda ya. nah ditambah dengan eh, bayangan yang ada atau tersisa ketika pas matahari berada di atas kepala. Berarti kapan akhir waktu sholat duhur? Ketika panjang benda berapa sentimeter? Hah? Nah, kalau 30 nggak tepat. Ya, kenapa? Karena tadi pas di atas kepala ada lebih 2 2 senti di sini bayangan. Nah, sehingga harus ditambah dengan 2 senti ini. Ya. <clears throat> Sehingga akhir waktu sholat duhur adalah jika panjang benda 30 cm maka ketika bayangan benda 32 cm itulah akhir waktu sholat duhur. Ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jika ketika matahari di atas kepala itu ada bayangan yang tersisa. Ya. Nah, lain halnya jika pas matahari berada di atas benda tersebut, ya, pas tepat sasaran ya, matahari di sini, mesti di sini tidak akan ada bayangan. Ya. Tidak ada bayangan karena pas tepat e, posisinya. <coughs> Maka baru dihitung sesuai dengan tinggi benda. Tinggi bendanya 30 cm, ya berarti akhir waktu sholat duhur juga nanti ketika bayangan panjangnya 30 cm. Nah, namun ketika matahari e, pas berada di atas kepala ternyata tidak e, pas sasaran ya matahari di sini mesti akan ada bayangan sisa. Ya. Mesti. Nah, maka ditambah dengan panjang bayangan tersebut. Ya. Jika tinggi benda 30 cm dan benda, eh, bayangan tersebut 2 cm, ya. Nah, fai zawal tersebut 2 cm, maka ditambah dengan 30 cm tadi jadi 32 cm. Maka ketika bayangan telah menya, eh, telah sampai 32 cm <clears throat> maka masuklah masuklah waktu sholat sholat asar keluar waktu sholat duhur masuk waktu sholat asar Mahfum ya nah Baik. atau dengan menggunakan cara yang taib kedua tadi ya lebih mudah. Nah. <coughs> Dan akan lebih eh, kokoh dalam hafalan, ya, dalam ingatan ketika dipraktekan. Nah, ketika dipraktekan. <coughs> Baik. ambil papan ya supaya enggak miring-miring ya. Ambil papan, cari tanah yang rata, ambil papan, kemudian eh, pasang paku yang panjang. Nah, supaya pas, lurus ya. Kemudian di tanah yang rata ya. Nah, <clears throat> di tengah siang Kemudian wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Yang berikutnya masih terkait dengan waktu salat duhur <clears throat> dan disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat duhur di awal waktu. Disunnahkan, bukan wajib ya. Sholat di awal waktu itu bukan wajib tapi sunnah ya. disunnahkan untuk mengerjakan sholat duhur di awal waktu dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama ya. illa idhashtaddal harru kecuali jika kondisinya cuaca sangat panas ya kecuali jika kondisi cuaca sangat panas. ta'khiruha ilal ibrad, maka disunahkan untuk mengakhirkan salat duhur ya, sampai cuaca dingin. Ya, sampai cuaca naam berkurang panasnya. Dan waktu ini adalah mendekati waktu sholat asar ya. <coughs> Apa dalilnya? Disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur ketika cuaca sangat panas ya. Sampai berkurang panasnya nah, Itu sampai mendekati waktu sholat asar Likaulihi sallallahu ala alihi wasallam Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idha shtaddal harru fa'abridu bis salah fa inna syiddatal har min faihi jahannam ya. apabila cuaca panas ya, maka tundalah salat sampai waktu naam atau sampai cuaca mulai mendingin ya. fa inna syiddatal harri min faihi jahannam karena sesungguhnya panas yang sangat tersebut adalah min faihi jahannam dari hawa panas api jahannam <clears throat> Ini dalil ia menunjukkan bahwasannya ketika kondisi cuaca sangat panas disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur. Terutama ini di musim panas, ya, musim panas. Ya. Yang jika terjadi musim panas di daerah-daerah yang hanya ada dua musim, ya, musim panas dan musim dingin. Ya. Nah, seperti Timur Tengah ya dan yang lainnya jika kondisi musim panas, panas panas sekali. Sampai-sampai liburan itu di musim panas, sampai libur sekolah-sekolah. Ya. Nah. Kalau dingin mungkin masih bisa tahan pakai jaket, ya. Nah, dan yang lainnya. Tapi kalau sudah panas, ya. Nah. Maka sekolah-sekolah diliburkan. <clears throat> Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. <clears throat> Kalau di Timur Tengah panasnya sampai di atas berapa? 40 ya. Kalau di tempat kita masih nah stabil ya. Nah. Baik. <clears throat> Selesai dari penjelasan waktu sholat az-zuhur. Kemudian apakah ada waktu yang berserikat antara zuhur dengan asar? Ya. Nah, adakah waktu yang berserikat antara zuhur dengan asar? Artinya boleh sholat duhur di situ, boleh sholat asar di situ. nah, baik. Tidak ada waktu yang berserikat padanya sholat duhur dan sholat asar. Artinya, ketika telah keluar waktu sholat duhur, langsung masuk waktu sholat asar. Jadi tidak ada waktu yang berserikat. Nah, antara keduanya. Ya, melainkan ketika telah keluar waktu sholat duhur, ketika tinggi benda, tinggi apa panjang bayangan sudah sama dengan e, tinggi atau panjang tinggi bayangan, eh panjang tinggi benda, maka langsung masuk waktu sholat sholat asar. Nah, <clears throat> tidak ada waktu yang berserikat di antara keduanya. <clears throat> Kemudian wasolatul asri yabda'u waktuha min nihayati waktil waktu zuhri. Kita lanjutkan solat asar. Adapun solat asar <clears throat> maka waktunya dimulai <clears throat> ketika habis waktu solat duhur. Ketika keluar waktu solat duhur maka langsung masuk waktu solat asar. Aimin sayrurati roti kulli syai'in mithluh yaitu ketika panjang bayangan benda atau sesuatu itu sama dengan tinggi bendanya, sama dengan panjang tinggi bendanya. Nah, ketika itulah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan wayantahi bi guru bisyams? Ya. Sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini waktu sholat asar dari keluarnya waktu sholat duhur sampai tenggelamnya matahari. da akhiril isfirar yaitu ketika akhir menguningnya matahari. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waktu. Kemudian disunnahkan untuk menyegerakan sholat asar di awal waktu. Disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan waktu sholat asar di awal waktu. Wahia salatul mustallati nasallahu alaiha fi qawlihi ta'ala Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa kumulillahi qanitin Salat asar adalah salat yang dinamakan dengan salat al-wusta Salat pertengahan ya. Salat asar dinamakan juga dengan salatul wusta Salat al-wusta allati nasallahu alaiha fi qaulihi ta'ala yang telah Allah sebutkan tentang salatul wusta dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Hafidhu ala salawat wa salatil wusta Jagalah oleh kalian solat-solat Itu solat-solat yang lima waktu Jagalah Dan solat al-wusta Dan solat al-wusta ini menunjukkan eh, pentingnya sholat asar, ya, atau keutamaan sholat asar. Setelah Allah menyebutkan jagalah sholat-sholat lima waktu, ya. Nah, kemudian dikhususkan lagi jagalah sholatul wusta, jagalah sholat asar. Wa kumulillahi konitin dan berdirilah ya, ketika sholat karena Allah subhanahu wa taala konitin dalam keadaan khusyuk. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga salat al-wusta atau salat asar. Faqala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kata beliau, "Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terluputkan dari sholat asar. ya sholat asar. Ya. Maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Ya, seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya sholat asar. Nah dan keutamaan salat asar. Waqala aidan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tarakal asra faqad habita Barang siapa yang meninggalkan sholat asar ya, Dengan sengaja ya, Barang siapa yang telah meninggalkan sholat asar Faqad habito amalu Maka telah gugur amalannya ya. Maka telah gugur Amalannya nah. Ayat dan hadis di atas menunjukkan Pentingnya sholat al-asr ya. Nah Dan keutamaan sholat al-asr <coughs> yang awal waktunya adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang tinggi benda. Nah, ditambah dengan tadi bayangan yang e, tersisa ketika matahari pas berada di atas kepala. Dan akhir waktunya adalah ketika matahari tenggelam yaitu ketika akhir menguningnya matahari. Ya. Tapi selesai dari penjelasan waktu sholat al-asr Masih ada tiga waktu sholat lagi Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat fajar Nah Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tubuh Walhamdulillahi rabbil alamin